الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد طيب sedianya Ustaz Hamzah ini di beliau mungkin lagi istirahat Ustaz Fauzan juga ada kesibukan lain kita lanjutkan pelajaran nah bab الثاني والأربعون ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله nah. yang dimasukkan ke dalam bab dari kitab tauhid karena yang pertama bersumpah dengan nama Allah. Itu termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-iqtina. Iqtina merasa puas, merasa cukup dan menerima orang yang bersumpah demi Allah itu juga termasuk min bab ta'zimullah mengagungkan Allah dan ini ta'zimullah itu termasuk diantara inti-inti at-tauhid inti-inti tauhid berarti yang dibahas oleh beliau di sini adalah tentang orang-orang yang tidak puas dengan orang lain bersumpah demi Allah harus ada tambahan lain atau bersumpah dengan sesuatu yang yang lain. Ini berarti menunjukkan bahwa imma kurangnya tauhid orang tersebut atau tidak ada sama sekali. Kalau dia yang bersumpah dengan selain Allah, itu juga demikian. Nah, menunjukkan dia kurang sempurna tauhidnya atau bisa jadi tidak tidak ada. Nah, nah Allah beliau <clears throat> nah, terkait juga dengan ini, terkait dengan ini, nah, seorang yang bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala yang ini berarti dia memperkuat memperteguh sumpahnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan itu berarti dia mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia berlaku jujur dalam sumpah dalam sumpah tersebut. Ini sudah kita singgung pada kesempatan yang lalu. Ini termasuk dalam apa namanya pengagungan Allah dan termasuk kesempurnaan tauhid seseorang. Dan nah, sehingga semestinya kita nah, nah ahli sunnah atau nah ya mereka dituntun ditundukkan oleh Artinya dibimbing oleh Allah dan Rasulnya dengan dalam melalui Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf bagaimana mereka menerimanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dalam setiap persoalan perkara-perkara seperti ini sudah semestinya banyak menyelesaikan problema yang terjadi di antara sesama mereka. Nah, kita singgung pada waktu yang lalu kalimat ataupun ungkapan yang disebutkan dalam hadis yang itu sebetulnya ada nanti dalam Arba'in Nawawi ya. yang kita belum masuk ke sana disebutkan oleh Rasulullah SAW al-bayyinah al mudda'i al ya-, wal yamin 'ala man ankar. Nah, ini jadi kaidah di kalangan ulama. Nah, kaidah fiqhiyah. Bukti harus ditunjukkan oleh orang yang mengklaim, yang menuduh nah, mengklaim ini punya dia atau dia punya hak yang ditanggung oleh si fulan nah, dia harus punya punya bukti kalau dia tidak punya bukti maka lawannya yang tertuduh mudda'alai itu dia harus membela dirinya menyatakan sumpahnya nah sumpah bahwa itu dia tidak punya tanggungan hak si fulan Ya. Nah, nah, kalau dia bersumpah demi Allah, kedua-duanya sebagai orang yang bertauhid harus menerima. Harus menerima. Nah, Nah, tapi nanti ada ketentuan disebutkan nanti oleh beliau rahimahullah. Bagaimana ada kan model manusia itu kan ada yang memang dia memang jujur nggak bersumpah pun kita terima perkataannya. Ada orang yang mereka itu 50-50, ya, nisfun nisfu Separuh adanya nah, ya, biasa ngelantur, separuhnya Masya Allah. Kita ya, seperti ini. Ya, ada lagi orang yang memang udah sama sekali hatta dia bersumpah demi apa demi Allah pun ya, ber, berseribu kali tetap tidak percaya dengan kerja dengan dia misalnya. Nah, tapi kondisi ini nanti disebutkan oleh beliau. Nah, bahwa ya tina puas dengan sumpah orang itu demi Allah itu adalah bagian dari tauhid. nah. <clears throat> baik. Nah, di dalam hadis disebutkan di situ, la tahlifu bi abaikum man halafa billahi fal yasduk Jangan bersumpah demi nenek moyang. Ini orang tua, leluhur. Siapa yang bersumpah demi Allah, hendaklah dia jujur. Nah, hendaklah dia jujur. Nah, man khalifa lahu billah fal yarda. Nah, orang yang dituntut sumpah untuk dia, maka dia harus ridha Nah, ini gambarkan tadi kemarin si A dan si B bertikai, kemudian si B tidak punya bukti, kemudian si A memberikan sumpahnya. Dituntut kamu harus bersumpah, wah. Si A, kamu harus bersumpah. Nah, dia si B ini harus terima sumpah si A kalau dia bersumpah demi demi Allah. Nah, sebutkan kemarin pada waktu yang lalu kemarin apa pertemuan kemarin bahwa memang di kalangan pernah terjadi seperti ini kalangan sahabat. Tapi anak ya, ya Rasulullah kalau begitu dia akan bawa bagian harta saya. Al yamin alaman angkar. Sudah. Nah, al yamin alaman angkar. urusan dia nanti dengan Allah. Kalau itu urusan tanah, nah, biar dia cari membawa tujuh lapis tanah yang dia ambil walaupun sejengkal untuk dia cari, dia kembalikan di hari kiamat. Atau harta yang dititipkan. Nah, dia gelapkan. Atau dia selewengkan. Nah, dia makan tanpa hak misalnya. Tidak dia bertobat, tidak dia menggantinya, maka dia akan kembali kembalikan. Demikian pula dalam hal-hal yang lain, kehormatan juga demikian. Kita lihat bagaimana dalam tuduhan bahkan suami istri ada sumpah mula anak lian dengan sumpah dengan sumpah juga empat ya, sumpah si suami menyumpahi istrinya betul dia berlaku berbuat seperti itu seperti itu kan sumpah yang kelima Allah kalau aku du, aku dusta nah begitu juga si perempuan istrinya membela diri dengan bersumpah dia tidak benar yang kelima, ghadabullah kalau dia nah, nah, suaminya itu benar. Selesai. Selesai. selesai. Rasulullah bukan gak nah, Rasulullah tahu artinya bisa memperhitungkan di antara kalian ada yang tidak Nah, ya, nah, nah, disebutkan oleh Rasulullah kalau nanti terjadi lahir anaknya mirip, nah bulan-bulan berarti memang tuduhannya nah, yang salah. Tapi kalau anak ini mirip, nanti mirip bulan bulan yang lain berarti benar. Nah, dan terjadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah. Ya. <coughs> Baik. Dan itu berlaku dalam semua urusan nah, al-mudda'i al lahu bayina alal alaihi al bayina si penuntut sebagai jaksa mendadak nah, harus mengeluarkan merangkai menyusun bukti lengkap nah bukti lengkap yang tidak bisa ditakwil yang tidak bisa ditakwil Nah, sehingga apa? Betul-betul tuduhannya ter terbukti. Entah itu saksi, entah itu betul-betul otentiknya. Entah hitam di atas putih atau apa. Nah, kalau dia tidak punya bukti tidak lengkap, al-yamin nah, alaman angkar dia yang tertuduh mengingkari, nah, maka dia harus menang, mengangkat sumpah demi Allah bahwa dia tidak seperti yang disebutkan. Nah, selesai, selesai. Masih ganjalan urusan dengan Allah. Nah, urusan dengan dengan Allah. Nah, Rasulullah mengajarkan di sini man khulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallah. Tidak riba, sudah berarti nggak masuk golongan Allah. Sementara kita tahu, wa man ya'shu an dzikri dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarib. Tidak bersama Allah, bersama syaitan. Ya. Apapun juga persoalannya. Nah, apapun juga permasalahannya. Dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan urusan agama. Nah, tapi ada nanti disebutkan oleh kita akan kita lihat keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Bab man lam yaqna fil halaf billah. Tidak puas bersumpah demi Allah. Nah. Wa yuradu hadza idza tawajjahat atawajjahta atau tuwajjih nan tawajjahta al-yamin ala khasamaka ala khasamika. Ini yang dimaksud di sini adalah ketika Anda menuntut sumpah dari lawan bertikai Anda. Wa huwa ma'rufun bisidq, sementara dia kenal jujur. Au zahirul khair, zahiruhu al khair wal adalah. Secara lahiriah orang ini baik, punya adalah. Fa'innahu yata'ayyanu 'alaika rida wal qana'ah Orang yang dikenal secara lahiriah orang ini, secara lahiriah orang ini baik dan punya adalah sifat. Ya. Maka wajib atas kamu untuk riba dan puas menerima sumpahnya tadi yang dengan demi demi Allah. لأنه ليس عندك يقين yu'aridu صدقه صدقه karena kamu tidak punya di sisimu tidak ada keyakinan faktor yang mendukung menguatkan untuk kamu meruntuhkan kejujurannya untuk menggugurkan kejujurannya. Nah, tidak punya, tidak punya bukti otentik, tidak punya bukti valid. Nah, hatta walaupun misalnya anda sendirian melihat dia melakukan perbuatan keji misalnya, timba masuk sumur, tahu kan? Timba masuk sumur, anda cuma berdua, nggak bisa Antum tegakkan menjadi ujian dia bersumpah, oh, tidak bisa. Kalau dia bersumpah, kawan. Kalau hukum ditegakkan, kita yang kena. Ini pernah terjadi kasus. Nah, Abu Bakrah radhiyallahu an bersama beberapa sahabat, beberapa orang lainnya mencurigai nah, Mughirah bin Syu'bah. Subhanallah, salah satu dari mereka ragu nggak yakin dengan kesaksiannya. Akhirnya menggugurkan kesaksiannya. Selesai. Panggil menghadap oleh Nah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. nggak punya nggak lengkap nasi kamu. Nah, akhirnya apa? Empat-empatnya ini cambuk atau ini tuduhan itu disumpahkan Nah, Abu Bakrah kena cambukan. Nah, ya, jadi tegakkan hukumnya seperti itu Ya, maka harus berhati-hati berhati-hati dalam masalah nah, kesaksian. Dalam riwayat disebutkan menjadi saksi itu digambarkan dalam riwayat tapi sebagian lemah melemahkannya. Kamu lihat matahari ini jelas seperti ini, seperti inilah kamu kalau bersaksi. Paham kan maksudnya? Taruhlah lemah, tapi maknanya kan sahih. Seperti inilah kalau mau bersaksi ya terang matahari tidak ada awan yang menutupi nah kalau sekarang kan mendung gelap kabur tidak bisa tapi betul-betul je jelas itu persaksian dalam kasus-kasus tindak kejahatan kriminal misalnya lebih-lebih dalam persaksian dalam agama nah Qala wa makana alaihi muslimun min ta'zimi rabbihim wa ijlalihi yujibu alaika an tarda bil hanafi billah dengan keadaan yang kaum muslimun. Masya Allah, husnubannya beliau. Memang ini dasarnya ya. Nah, tapi ya, dia mungkin jauh dari masa nubuah, ta'zim itu bergeserlah, bergeser lagi. Nah, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bada al-islamu ghariban ثم لا nah, ghariban kama bada bali lil roba Di saat-saat awal Islam itu muncul dalam keadaan asing. Di zaman itu juga nah, dianggap aneh kalau orang itu beribadah kepada Allah tanpa tawasul dengan yang lain-lain selain Allah. Aneh. al ilaha ja'al aliha ilahan wahida. Inna hadha syai'un ujab. al alihata ilahan wahida. Inna hadha syai'un mujab. Masa sesembahan-sesembahan itu dijadikan cuma satu? Kok tawasul cuma kepada Allah? Kok langsung kepada Allah? Ya, muncul ya, di zaman nah, berapa abad kemudian ada orang-orang yang menganggap kita ini kan makhluk yang penuh dosa nggak mungkinlah pantas untuk ber, langsung berdoa kepada Allah minta ampunan lewat tawasul wasilah nah. bergeser sifat ta'zim tersebut. Baik, kalau dengan keadaan muslimin, kaum muslimin yang mereka itu mengagungkan Allah, memuliakannya, nah itu mengharuskan kita untuk ridha dengan sumpah demi Allah. Kitanya juga ridha kalau dituntut untuk bersumpah demi Allah, juga menerima orang yang bersumpah demi demi Allah. Wa kadzalika law badzalta lahul yamin billah falam yarda illa bil halafi bil talaq au du'a al khasam ala nafsihi bil uqubat wa huwa dakhilun fil wa'id demikian pula kalau Anda minta kepadanya untuk bersumpah demi Allah dan dia tidak mau atau kalau Anda yang menyerahkan kepadanya sumpah demi Allah dan dia tidak ridha kecuali Anda harus bersumpah atau dia tidak mau bersumpah kecuali dengan Allah biar cerai istri kalau saya berbuat seperti ini misal ini terjadi dan di kalangan orang Arab ini sumpah yang luar biasa. Nah, atau doa lawannya itu untuk dirinya biarlah pokoknya saya bisa berpetir kalau saya berbuat seperti ini. Nah, biar ditabrak motor kalau nah, ini sumpah-sumpah seperti ini dakhilun fil wa'id. Masuk dalam ancaman di atas. Wa man lam yarda falaysa min Allah. Lianna dalika su'u adab. Maksudnya apa? Buruk orang yang tidak punya adab. Ada orang yang punya adab ibu, buruk adabnya, jelek pelaksanaan, nah, etikanya. Nah, wa tarku wa li ta'zimillahi subhanahu dan meninggalkan sikap ta'zim kepada Allah. Wa ala hukmillahi wa rasulih dan mengkritik mengecam hukum Allah dan atau mengoreksi hukum Allah dan hukum Rasulnya. Nah, kenapa ketentuannya sudah disebutkan oleh Allah Rasulullah SAW. Man halafa billah falyasduq wa man khulifa lahu falyarba. Falyarba. Nah. Wa amma man urifa minhul fujur. Nah, adapun orang yang dia itu dikenal fajir, suka dusta, nah, Al-halafna halafa ala ma sayaqana kadibahu fihi fa innahu la yadkhulu takdibuhu fil wa'id. La yadkhulu takdibuhu fil wa'id. Lil ilmi bikadzibihi. Ini orang yang jelas-jelas dia kita tahu orang ini suka dusta, suka bohong. Nah, ketika dia bersumpah dengan sesuatu yang diyakini kedustaan dia di dalamnya, kita yakin itu dusta, maka ketika kita menganggapnya kamu bohong, tidak terima dengan sumpahnya, itu tidak masuk dalam ancaman. Karena apa? Kita tahu orang ini dus, dusta. Walaupun kita tidak, nah, apa namanya, eh, nah, tidak menerima perkataan dia. Ya wallahi, saya tidak melakukan itu. Wallahi, itu bukan saya yang melakukan. Ah, wallahi, nah, ya. Tapi kita tahu dia dusta. Nah, dia dusta dan dia memang dikenal sebagai pendusta. Nah, maka kalaupun kita menolak, pokoknya cari bukti, nggak yakin, walaupun kita tinggalkan mungkin dia, nah itu tidak termasuk dalam ancaman. Nah, ya. ya. Nah, tidak termasuk dalam ancaman. Dan ini kan terus terjadi dia di zaman sahabat pun juga demikian. Yang misalnya mungkin kasus yang anda ceritakan kemarin itu yang dibawa dia, ya Rasulullah kalau dia bersumpah dan dia dibiarkan ini dia akan bawa. Nah, dia menekan nggak yakin ini apa tahu orang ini bisa misalnya barangkali. Nah, ya sudah pokoknya urusan dia dengan. Nah. Kalau rahimahullah wa annahu laysa fi qalbihi min الله ma يطمئن nasu ila يمينه. Kenapa di dalam hatinya tidak ada ta'zim kepada Allah? Dia bersumpah pun enggak orang enggak enggak membuat orang tenang. Enggak membuat orang tentram dengan sumpahnya percaya kepada kepada sumpahnya. Fata'ayyana maka jelas wajib ikhraju hadzal nau' al wa'id. Yang seperti ini keluar terkecualikan dari ancaman. Nah, lianna halatahu mutayaqqinatun karena keadaan dia sudah sudah yakin kita sudah jelas bahwa orang ini kadzab. Nah. nah, ini tahu kita ada jadi ada perlu perincian. Nah, Ini tidak disebutkan oleh beliau. Itu diantara keuntungannya. Nah, walaupun kita tahu maksudnya dimasukkan dalam bab ini berarti ada hal-hal yang merusak, menodai ketauhidan seseorang. Nah, jadi nah, ini persinggungannya dengan sikap ta'zim. Yang ta'zim ini merupakan bagian inti-inti at-tauhid. Nah, Qala rahimahullah fihi masail. al al-ula an-nahyu 'anil halif bil aba. Larangan bersumpah demi leluhur. Seperti dalam hadis yang dikatakan oleh di disahihkan oleh Syekh Albani. Yang kedua, Al-amru lil mahlufi lahu billahi an yardha perintah untuk orang yang disumpahkan ya, artinya bukan disumpahi artinya ada orang lain yang bersumpah untuk dia karena dia menuntutnya agar bersumpah demi Allah maka dia harus riba ya, gambaran jelasnya kalau si B menuntut si A untuk bersumpah demi Allah atau si A dipaksa entah penguasa atau hakim untuk bersumpah demi Allah si B lawannya harus riba Si A juga harus ridho untuk mengucapkan sumpah tersebut. Gak boleh dia pilih. Bersumpah demi yang lain. Pokoknya biar saya ditabrak motor kalau saya nah, atau disambar petir atau nah hal hal seperti itu atau cerai istrinya atau biar murtad nah kan terjadi ya kalimat-kalimat seperti ini sering muncul kalangan orang awam ada ya ada nah. Asalisah Wa'id man lam ancaman buat orang yang tidak ridha. Orang yang tidak puas, tidak mau terima, maka bagi dia nah dikatakan oleh Rasulullah laisa minallah. Laisa minallah. Nah. Nah. Tapi di sini disebutkan Rabi'ah Antum punya Rabi'ah. Walam yadhkur hal mu'allif oleh Syekh Utsaimin disebutkan. Yaitu al-amru anam amru al halif an yasduq. Tidak disebutkan oleh mu'allif tapi disebutkan oleh sebagian ulama. Amru al halif an yasduq. Perintah buat orang yang bersumpah agar jujur Nah, perintah jujur ini tidak hanya dalam sumpah, tapi dalam dalam sumpah harus benar-benar jujur. Nah, dalam setiap keadaan jujur itu penting. Nah, karena Rasulullah menyatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ila ilal jannah." Nah, ini Wa la yazalu rajulu yataharra sidqa hatta yuksaba indallahi siddiqan. Nah. Alaikum bisidqin. Tetaplah kamu berpegang selalu berbuat jujur. Nah. Karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Banyak kebaikan terus. Nah, dan kebaikan itu akan membawa kepada jannah. Orang yang jujur itu akan tergi, terbimbing, diberi, diper, diberi kebaikan, diperbaiki amalan-amalannya seperti dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu sudah membawa dia ke dalam jannah. Nah, apalagi kalau dia la yazalu yataharras sidqa. Dia selalu berusaha untuk jujur dalam setiap perkataannya, perbuatannya dan dua-duanya nah, zahiran wa batinan sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan. Nah, baik walaupun terhadap dirinya. Nah, apa yang dia katakan nah, adalah untuk juga berlaku untuk untuk dirinya. Nah, walaupun itu mungkin menyalahkan dia, menghakimi dia, ya apa boleh buat. Nah, ya. Baik, bab berikutnya Salisar wal Arba'un Bab qawlu qawlihi atau qaul masya Allahu wa syi'ta tentang perkataan ini masya Allah wa syi'ta Nah ini, ini sebagai secara khusus lagi. Ya ini juga berlaku terhadap kalimat-kalimat yang sejenis atau yang lebih bukan hanya yang seperti ini tapi yang lebih rendah pun juga walaupun itu mungkin sepertinya rendah tapi jangan sampai keluar terucap an kutailah anna yahudiyan atan nabi sallallahu alaihi wasallam maqala qala innakum tusyrikun taqulun ma Allah wa syi'ta وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله وشئت dihasankan oleh Syalbani. Baik disebutkan Syalbani dalam silsilah as-sahihah. Ada seorang Yahudi mendatangi Nabi SAW dan berkata, kalian itu musyrik. Nah ini juga. Dan terus ya mereka dari dahulu. Nah, dan lihat apa yang dilakukan oleh nah, yang dilakukan oleh mungkin taruhlah yang di sebagian sahabat yang melakukan itu. Yang mereka lakukan syirik dalam hal-hal yang lahziyah. Kecil memang. Ya, kecil memang. Tapi itulah orang-orang Yahudi Kesalahan-kesalahan yang kecil seperti ini tanggap dan cepat tajam mata mereka untuk mengetahuinya. Sementara kejahatan mereka jauh lebih parah. Jauh lebih besar. Nah, jadi hati-hati dengan watak orang Yahudi. Nah, jangan seperti orang Yahudi. Kita bisa melihat kesalahan orang lain yang sekecil apapun, tapi tidak melihat kesalahan diri sendiri yang luar biasa besar besarnya dan kita tahulah masing-masing kita adalah manusia dhaif Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah zaluman jahula parah kezalimannya parah kejahilan kejahilannya sehingga berhati-hati nah, nah sering juga disebutkan dalam pergaulan kamu nuding orang tunjukmu satu yang kenai orang tiga lainnya kemana ke diri sendiri ya. Nah, makanya misalnya Nahan sampaikan bahkan Ibnu Mas'ud bagaimana dinukir oleh Al-Imam al imam az zahabi mengatakan kalau seandainya aku hinakan, aku rendahkan seekor anjing, bisa-bisa Allah berubah aku menjadi seekor anjing. Nah. Baik, ya. Nah. Taruh kalau itu nah ya. Kalau memang terlihat itu adalah sebuah kejelekan, Kenapa kita tidak menghukumi diri sendiri kita lebih jelek? Kenapa? Kenapa kita tidak mau tahu itu jelek? Kenapa nggak bisa kita rubah? Nah, kenapa kita diam? Ada di depan mata kita, tapi kita tidak mampu untuk merubahnya. Tidak mampu untuk memperbaikinya. Nah inilah para salaf salih radhiyallahu anhum itu mengatakan mereka menghukumi diri mereka jauh lebih berat daripada mereka menghukumi memponis orang lain menyalahkan orang orang lain. Nah, kalau <clears throat> nah kamu mengatakan masya Allah wa jika apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang kamu kehendaki. Kamu juga mengatakan wal Ka'bah demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka, Iza aradu an yahlifu, kalau kamu mau bersumpah, bersumpahlah warabbil Ka'bah. Ini kan kan kemarin itu. Nah, Gara-gara dia syekhnya mengatakan wal Ka'bah demi Ka'bah. Nah, dia ingin setoran hafalan. Baca ayat-ayat yang lain sampai giliran liilati Quraisy dia baca falyabudu hadal bait. Loh, salah. Falyabudu rabb hadal bait. Lakin ya Syekh, engkau mengatakan wal Ka'bah. Diperbaikinya secara langsung. Nah, baru dia Syekh itu saudara. Nah, ini hadis Nabi yang hadis ini sahih disahkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa an yaqulu dan danya mengatakan Masya Allahu summa syi'ta. Itu pun kalau mau mengatofkan. Kalau mau wahdahu lebih baik lagi. Masya Allahu wahdah. Hanya dikendaki oleh Allah satu satunya. Qala wa lahu aydan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Ibn Abbas dari Ibnu Abbas anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syikta ada seorang sahabat nah rajulan seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am masyaallah wa syikta nah, jika dikehendaki oleh Allah dan kamu Fakala Rasulullah SAW, Aja'altani lillahi niddan. Dalam hal apa? Ya, mengucapkan nah, masyiah. Menyamakan masyiah Nabi dengan masyiatu masyiatullah. Bal masya Allah wahdah. Yang betul itu apa? Masya Allah wahdah. Hadis ini juga di Hasan Hasan dihasankan oleh Syekh Albani bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad Nah, kalimat-kalimat seperti ini sudah dinyatakan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tadid membuat sandingan. Bab sebelumnya kita baca, "Fala taj'alu lillahi dan Berarti tidak ada nitnya Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuan ahad ini kufuan itu bermakna nit, bermakna masil, bermakna nazir, setanding, setara yang serupa nit kufu nah sepadan sebanding sederajat apalah nah sekelas selevel setingkat nah. ya nah itu sudah menganggap perkataan ini sudah dianggap sebagai pembuat tandingan syirik syirik kan itu artinya syirik itu membuat tandingan bagi Allah nah, bisa besar tentu pelakunya kekal di neraka kalau tidak bertobat bisa tidak kekal walaupun dia kalau, kalau misalnya dia tidak sempat bertobat nah syirik itu syirik akbar tapi itu sudah dosa besar yang merupakan pelanggaran terhadap hak Allah baik Qala Wali Ibnu Majah diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Tufail akhi Aisyah li ummiha saudara seibu Bunda Aisyah lain bapak nah berarti anak um Ruman <clears throat> li ummiha qala ra'aitu aku mimpi dia mimpi ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Aku melihat seolah-olah aku menemukan menemui atau bertemu dengan orang-orang atau melewati sekelompok orang Yahudi. Qultu innakum la antumul qaum. Sebetulnya kalian itu betul-betul kaum, ya, orang yang lurus baik sebetulnya kalian itu. Laula annakum taqulun. Kalian itu sebetulnya di atas kebenaran, kalian itu sebetulnya di atas kebaikan kalau kalian tidak mengatakan Muzair ibn Allah. Kalu dibalas oleh mereka. Tapi lihat balasannya. Wa antum la antumul qaum laula annakum taqulun ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Lihat. Mana yang lebih parah kejahatannya? Nah, walaupun sama-sama parahnya, sama-sama jeleknya, mana yang lebih? Nah, pernyataan mereka pernyataan mereka. Nah, Summa marartu bi nafarin minan nasara. Kemudian aku melihat bermimpi melihat bertemu melewati orang-orang Nasrani. faqultu innakum la antumul qaum. Kalian sebetulnya dalam keadaan baik, benar di atas kebenaran. Laula annakum taqulun al-masih ibnu Allah kalau saja kalian tidak mengatakan Al-Masih itu Allah. Kalau wa antum la antumul qaum dibalas orang-orang Kristen orang-orang Nasrani ini laula annakum taqulun Kalian itu juga baik wahai kaum muslimin kalau saja kamu tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Lihat lagi. Oh, jeleknya mereka lebih parah. Yang penting asal membalas. membalas. Falamma asbahat Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Nah, pagi harinya aku ceritakan kepada orang yang aku temui, aku ceritakan padanya. Tsumma itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku menemui Nabi saw. lalu menceritakannya kepada beliau. Qala hal akhbarta biha ahadan? Apa kamu sudah ceritakan kepada orang lain? Nah, fakultuna, na'am. Betul, sudah ya Rasulullah. Fahamidallaha wa asna alaihi. Kemudian beliau naik mimbar dan memuji Allah. Thumma qala amma ba'd. Fa inna Tufailan ra'a ru'yan. Tufail bermimpi melihat ini melihat sesuatu dalam mimpinya Akhbar biha man akhbar minkum dan beliau terangkan dia terangkan kepada salah seorang di antara kamu sudah dia ceritakan kepada salah seorang di antara kamu wa innakum dan sungguhnya kamu kultum kalimatan ini satu kalimat kana yamna'uni kada wa kada yang yakni menghalangiku ini dan itu artinya ada sesuatu yang menghalangi aku untuk tidak menegur an anhakum untuk tidak melarang kamu anha dari perkataan-perkataan itu maka fala taqulu masyaallah wa syaa Muhammad jangan kamu katakan masyaallah wa syaa Muhammad Walakin qulu masya Allah wahdah. Tapi ucapkanlah masya Allah wahdah. Berarti beliau punya ada sesuatu yang menghalangi. Apa yang menghalangi beliau untuk tidak melarang? Wahyu. Belum turun wahyu. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bukan karena takut, bukan karena pekewuh, sungkan, malu, tidak. Tapi karena memang belum ada wahyu yang menurut beliau untuk berbicara, untuk melarang. Nah, karena memang beliau nunggu bergerak diam itu bicara ataupun melarang merintah itu dengan wah dengan wahyu. Nah, nah ini semua lihat perkataan-perkataan yang ringan sebetulnya dan lihat juga bagaimana watak-watak orang Yahudi dan Nasra Nasrani tahu mereka kesalahan orang lain. Nah, padahal kesalahan mereka jauh lebih lebih parah. Nah, wallahu a'lam besok itu dulu insya Allah kita membaca keterangannya pada kesempatan yang lain. Ini yang pada ini juga sebetulnya sudah lewat dalam bab yang lalu fala taj'alu lillahi andadan. Tapi mungkin ada hal sisi yang lain mungkin nanti kita tambahkan. Nah, ilahuna subhanakallah